Kulo piyambak pribadi belum pernah tahajud jamaah sama istri saya. Kulo piyambak jarang tahajud. Tapi memang saya beritahu kalau sholat-sholat yang kesunatannya itu tidak jamaah, sebaiknya jangan dipaksakan jamaah. Karena kadang fadilahnya disiron. Kalau baleni malik, seperti sodako. Kalau zakat wajib itu sebaiknya diumumkan supaya orang tahu bahwa dia sudah melakukan kewajiban. Tapi kalau zakat tidak wajib sebaiknya siron, sebaiknya rahasia. Begitu juga sholat. Jamaah itu kenapa baik di sholat fardu? Karena kalau yang tidak jamaah kan dikira dia tidak sholat. Makanya kesunatannya sholat fardu nopo jamaah. Tapi selalu potensi riak, sum'ah, pamer itu ada. Sehingga ada sholat-sholat yang dari awal didesain supaya ada kelihatan orang. Yaitu sholat nggak usah berjamaah. Plus baik di rumah. Semua ulama ijma sholat sunat itu baik di rumah apa di masjid? Di rumah. Di rumah, di dalam kamar sama di kamar tamu, ruang tamu baik di dalam kamar. Bahkan Nabi nyebut sholat fiko ibaitiha di kamar paling dalam. lah bagaimana mungkin sholat yang sudah didesain siron begini, misalnya kayak tahajud, no bengi-bengi ben ra wong roh, no ning jero kamar ben wong raro Jebule ya jamaah kan jadi aneh kan. Tapi kayak nentang ya goblok, barang apa kok buat tentang. Ya, tapi kue tenanan juga ya goblok kok raro sunai nabi gitu, ki, bang. Mulanya yang boleh takut itu yang jinan takut kok ngubang pun. Lemahnya aku mau ngalim jadi bingung. Bingungnya iku mergo ilmu nih <laughs> orang kok koyok kan? Ya, tapi sing jelas peminat ibadah kelon itu lebih banyak. Ini gue mau sing mesti nih. Karena ada harus sepakat kan kelon ini apa? Ibadah. Kita sepakat kan. Dan itu peminatnya banyak itu sekali ada pengganggu pasti dikomentari tidak baik. Padahal pengganggu yang ngajak tahat, itu akhirnya akan tahajud jadi korban dikomentari gara-gara penggang. Nah itu yang saya tidak senang. Dieling-eling. Yang keempat ini makom saya tapi jangan sampai tiru. Ada torikoh namanya mula mati yang pernah disebut di mana ya ya. Orang semua coba ya. Ada ulama itu seumur umurnya itu tidak pernah sholat kau qobliyah ba'diyah. Tapi ojo tiru kalau ngomong saya ulang-ulang jangan tiru. Nah, kalau sering niru, buat nanti sholat berarti ya. Termasuk yang menentang itu itu Abdul Hasan Asyadidi dulu ketika beliau belum wali papan atas. Ulama ulama tia itu kalau katoan itu dengkule ketok. Jadi agak-agak pupu paling bawah itu ketok. Lanang loh, makanya coba yang wedok ini lanang bahkan lanang. Kalau wong wedok kan auratnya semua tubuh ya. Jadi rodok katoan cekak. Pas Abul Hasan Asadali liwat tuh dia ingkar dia ulama kok katoan cekak atau sholat sunat. Hasan Asadali yang jadi toreko sama Sadiliyah nu, itu juga pernah pernah wali anyaran, janggal dia. Dia kan cek wali perfect, wali-wali seneng sempurna. Nah, akhirnya ketemu sama ulama itu ternyata jagungan yang antarane langit be bumi. Kok orang tadi sing kartu cekak maksudnya itu kok orang tadi. Terus digojol sana. Kamu jangan kamu jangan nyindir saya, jangan ngenyek saya. Maka jadi duraku. Kamu lihat itu umatnya Muhammad banyak. Itu sing song kancani aku. Ternyata dia itu punya toriko, kumpul wong bid'ah bid'ah, wong sekuler sekuler, wong nakal nakal. Supaya mereka untuk rahmat mergode ini. Karena dia ini mantep para pangeran, gak mungkin wong bid'ah wong salah tak awari aku kena azab. Mesti pangeran ngergani aku. Jadi dia ini ngancani wong nakal ku demi supaya wong nakal itu kena azab. Mereka diproses ilawah. Diproses tidak didakwai napa? Ilawah. Sebab barokah ini jadi wali. Terus ini sholat sunat dia ada ini berat. Kok tahu alasan nih? Dijak sholat fardu ya abot. Nak nganti disangka qobliyah dia penting malah abot. Mulanya aku rasa sholat qobliyah apa? Ba'diyah lah ibu sing ibu iku. Kula baleni malah. Dijak sholat fardu ya abot. Nak nganti aku qobliyah duhur patang rokaat badi duhur patang rokaat atau orang rokaat, orang rokaat. Tapi paling abdul kan papat, papat khusus duhur loh ya. Kaya apa? Jadi dia ini nunjuk nona Islam gue mau sholat fardhu fakot, orang luweh, orang kurang. udah diwali mula mati asing di kota wasul teng Marakib jalan Qadir apa? mati ya, Iku wali-wali anti sholat, qobliyah, anti sholat, salat ya. Lalu kula kulonu nganti sakniki nggih jarang. Teng kampung kula terkenal Gus Pak iku alim tau sholat sunat. Ya angger wong naruhan sholat sunat kafe aku malah ora, tapi nak ora kabeh aku tak sholat tau. makanya sementing ku ya sementing betul sementing itu Ya alasannya masuk akal. Alasannya masuk akal. Maka itu Abdul Hasan Sadali pernah juga diingatkan wali-wali yang lebih lebih senior. Begitu juga Abu Yazid Al Bustami. Beliau juga pernah dipermalukan wali-wali agak preman. Tapi itu cerita wali, sama harus percaya karena ini cerita ilmu hal. Abu Yazid itu seorang wali besar, makanya kan masyur banyak santri namanya Bustomi itu dulu tafal sama Abu Yazid Sinten Al Bustomi. Itu dia wali ya wali menara gading dia yang ngajar di pondok awalnya begitu ngajar pokoknya jadi wong soleh. Niki cerita, sing cerita kula nggih kiai kiai. Cuma nak cerita niki kula raro raro referensi ini, tapi kula nanti diceritani. Nah sing tadi saya tahu kitabnya. Jadi fair secara akademik Sing wau kula roh kitab. Nah niki jari cerita. Tapi kula percaya karena saya tahu padanannya, tidak sepersis itu tapi tahu padanannya. Dia itu mimpi, ya Allah saya ini nanti di surga bersama siapa? Sangking yakinnya dia soleh, jadi mantep papan atas, gak pantas ono sing baturi dekne Allah nih swarga. Mbek pangeran dijawab, wis ngono mbek ruhen kayak Ternyata si Ruhin ini yang ditunjuk di mimpinya itu orang yang kumpul wong mabuk-mabuk di warung mabuk, warung-warung mabuk, warung flyer, warung ya. Terus dia ke situ tanya Ruhin yang lain gak ada gak ada ya keriting dek itu ya semuanya orangnya itu tok itu ngelek keriting dek ya, semuanya itu tok. Tanya-tanya nggak ada yang lain terus. Mosok wali kancaku kok awor wong-wong napa mabuk. Dia akhirnya balik kanan. Wah, nggak ngono ngipi kok setan. Terus diceluk be wali tadi. Ya abah Yazid, ya betul, memang teman kamu di surga itu saya. Ya. Padahal tidak ngomong mengapa ya, memang tiba. Ya betul, memang teman kamu di surga itu saya. Ya. Wah, ya wali tenar maksudnya bro. Terus ditanya, kenapa kamu berteman orang-orang mabuk? Dinya apa? cangkem musing darane aku kancanan sopo. Aku iku nenggone warung mabuk mau ngobe banyu putih. Nak kancaku udah mabuk aku orang banyak. Iku apa tak tobat no, sing separuh wis ning masjid, saking nyabariku ngancani, tapi aku ngombe banyu putih. Sing separuh tugas semua, senengane nyalahno wong. Waduh. <laughs> Wali biasa kumpul santri kon no, preman. Mergo mangkel dene salah Abu Yazid sing separuh tugas semua. Mergo sing separuh tak tobat no, saiki ning masjid serane warung. Ya. Abu Yazid ya rada meriang tapi wong piye ditantang ngono, dene wali tenan. Mau ngetokno wali ini, Ya Allah, nak kulo wali ini jenengan tenan. Wong sing roh wajahku kudu tobat Gusti. Akhirnya Abu Yazid ngetokno wali Ra umatem kondol raiku, nak ora tobat atau diundang Abu Yazid. Wah, kau dekat wali. Akhirnya, he umatku, ada Abu Yazid. Iku Abu Yazid wali wah, Delok wajah itu. Ditelok wajah langsung tobat. Nah, makanya ini dua beliau itu akhirnya berteman apa? Di surga. Ya, milah wali sing in, kayak Abu Yazid atau sing Nah, menurut saya cerita ini penting supaya anda-anda sing biasa neng warung ada kemungkinan itu lah. <laughs> Maksudnya penting kan itu. Artinya ben husnudon be wong ada potensi itu. Lho nggih, tak cerita di Yaman tuh ada para habaib Maulad Dawila. Maulad Dawila itu termasuk habib yang kastanya sepuh. Itu Sayyid Umar Hafid itu sering main di sana di kampung Maulad Dawila. Niku nggih modele nggih mboten nate salat sunat. Yang maghrib, badhe maghrib jagungan sekedap kinten-kinten di 10 menit terus salat isya. Kinten-kinten cara mriki nggih 6 seperempat. Ya saya itu mar nggih mau gedek-gedek tok tapi Habib sendiri gitu. Mboten ngenteni waktu isya. Angger takok ya, jenengan Habib ndak ndak beduwi, pokoknya kita beduwi. Saking khawatirnya Islam dianggap berat. Mergo Imam Syafi'i ning madhab kaul jadid, malah mboten kaul kodim kaul apa? Jadid. Nak darani wektu maghrib kira-kira wong salat limang rakaat. Nggih, terus pokoke wong wudu nutupi aurat salat limang rakaat. Niku nate kula hitung kira-kira mau 20 menit. Dadi nak sampean salat isak setengah pitu wis mesti napa? Sah. Cara madhab Imam Syafi'i. Lah cuma madhab ini enggak populer di ashabnya, ditentang nggih oleh ashabnya yang populer NTM mega napa abang. Tapi sebenarnya madhab Syafi'i yang jadi itu itu. Mulane kula nang jamak takdim angger kira-kira setengah pitu kita jamak nak pas lunga. Nggih sering diamuk kalau beteng tiang tapi niki dereng isak. Ya pokoknya cara aku wis ngisak, cara aku ora kudu mbok. Pokoke cara aku wis isak. Ya sebab kaul jadid malah. Makanya dulu ada seorang ulama berdebat Sing sitok setuju waktu maghrib niku ngentah ngenteni emi gono boh apa. ono sing debat, debatnya masuk akal ngeten. Niki sama-sama ulama bapak be anak. Podo ngalime ya podo sepuh ya podo sepuh. Ulama ini malah aneh, carane nentang itu dekne cara dekne waktu maghrib itu nganti kira-kira setengah pitu nganti jam pitu. Engkau lagi waktu isak jam pitu seperapat. Pokoknya dekne mau nak darani waktu maghrib itu cepet mau jadi alasannya masuk akal. Pangeran nak gawe biasanya kembaran nih, jadi ono tandingan nih. jadi ya lucu lama kok jadi lama ya kadang ya lucu. Sampai anak sholat subuh jam biru setengah lima kan, anggap aja setengah lima. Berarti subuh nganti meletak serengenge ada waktu sak jam setengah. Ono waktu binten Sak jam setengah. Lah ki maghrib iku wis surup. ya maghrib nopo surup. Kudune maghrib udah padanan subuh ono waktu sak jam setengah. Namun dia tidak setuju. Entah eme gua abang tenan dia naik sak jam setengah malam dia nak, santri ini azan jam itu ngamuk. cong paling cepet setengah wolu. Perkara dia cara berpikir maghrib di pada no subuh yaiku tulu isamsi ono waktu sak jam setengah jatai subuh kudu ba'da ghurubi samsi ya ono sak jam setengah jatai maghrib jadi akhirnya santri ini nak di ya setengah pitu setengah wolu nak jam itu ngamuk tenan Nak maulad dawilah wali enam wes sisa perkara nih. <laughs> Lah iku iku ulama. Ya yes, semulane ya semacam macam ulama iku macam-macam. Ya yes, anut sing umum sing penting ora ruwet. Ya tapi wau as-salat khairun maudun asal solat itu mesti nopo apik. Ya asal solat itu mesti nopo apik. Soal kaifiah ya macam-macam. Nah, sing terakhir sing masalah kaifiah yang enggak diterima Apakah boleh witir hanya satu rokaat? Jawabnya sama Syafi'i, naam boleh witir hanya satu rokaat. Kata sekolah ya Mbak barisa seringnya witir yang namun satu rokaat. Yurano ya dasi, rano gurine satu rokaat fakot. Iku witir sejati, paham? Witir nopo sejati. Wah, mereka ora nganggu telung rokaat yang dua kan masalah kan? Ana nyicil nopo, Nyicil nopo Witir. Jadi kalau tak akali, Gus kenapa nak witir sitok? Lah aku nganggu witir model piye wae ketoke ora sejati, sejati gak? Witir napa sitok. Lha iku Sayyidina Utsman itu sak urip-uripe sahabat terkenal. Niku buat nate witir lu kok itu iki saro nih. Tapi ojo takok sing diwoco Quran hatam lah, iku perkara. Jadi <laughs> Saroka hatam tapi sing diwaca Quran apa hatam. Jadi autaro bi rakaatin khatama hal Quran. Jadi sak rakaat tapi hatam Quran. Ibu sinten Sayyidina sinten Utsman. Alasan Imam Syafi'i Nabi tau witir nganggo telung rokaat. Cari Imam Syafi'i ku gak mungkin sing witir tetep sing guri sitok. Mergo sing loro tetep salatun mustaqillatun, salat sing sendiri. Mulane mulai saat ini sampai anak mulai solu sunatan minal witri kata ini jam rahmah wis pokoke salatu jami'ah ya. La haula wala quwata illa billah. Lah kok nak sunatan minal witri rakaat wis muni sak muni-muni mumam wis pokoke aku saiki salat Eh, karena aneh, secara fakih aneh bagaimana mungkin sholat yang sudah disalami, sudah disalami ya punya status kan? Sholat saya gantung. Sholat setelahnya. Lalu gunanya salam menutup itu apa? Masa minta assalamualaikum sementara Gus ini masih ada. Wes <laughs> disalami umpama kowe ngentut ya salate sah, umpama aurate kebuka ya sah. Mergo wis Paham ya? Jadi sholat itu raiso. Jadi mulanya jadi kontroversi. Tapi ya apik bantah-bantahan sholat ya apik, bantah-bantahan barang apik. Jadi bangke bantah-bantahan iki iki di malah perkara kan, malah malah mari fitnah. Ya, ada bantah-bantahan perkara nopo Sholat.